Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alladhi jama'ana ala al huda wa tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan hidayahnya. Semoga perkumpulan kita di tempat ini bersamjung sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Sebelum kita mulai, Ana memiliki pendapat, dan mungkin pendapat Ana salah. <clears throat> Masalah bunyi tanda masuk waktu sholat. Antum tahu bahwasanya para sahabat itu telah bermusyawarah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan Bagaimana tanda masuk waktu sholat? Ada yang mengatakan pakai lonceng, ada yang mengatakan pakai tabuan, semuanya ditolak akhirnya azan. Dan kita ganti sekarang pakai bunyi itu. Sehingga orang kalau itu bunyi, berbuka dia. Eh, sudah masuk waktu sholat. Dia dengar itu langsung berbuka. Yang anak takutkan lama-lama nanti menggantikan azan nanti. Komat pun kayak gitu. Nungguin komat. Tit, tit, oh, waktunya komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ikut, kalau masalah waktunya boleh kita, ya ini termasuk sarana yang memudahkan kita. Itu nggak masalah, tapi kalau itu sebagai pengganti nanti masuk waktu sholat, Wallahu alam kok perasaan ana. Kayaknya bertentangan dengan azan itu sendiri nantinya. Kemudian yang kedua masalah lonceng di masjid. Ingat masjid-masjid agung itu sampai sekarang orang sholat Allahu Akbar lonceng itu bunyi kan? Sejarah menyebutkan bahwa jam-jam lonceng itu adalah hadiah pemerintah Holanda, pemerintah Belanda kepada masjid-masjid umat Islam. Belanda ngasih hadiah kepada masjid-masjid agung lonceng. Tuh lonceng biasanya adanya di mana? Di gereja. Umat Islam ya seneng aja dikasih jam, tahu waktu. Nggak masalah hadiah itu. Tapi bunyinya di-off-kan. Tapi ada yang tidak bisa di-off-kan. Ya udah kayak gitu. Saya pernah bertanya kepada semua, ini nggak nggak bisa Ustaz. Jadi memang sudah di kalau mati suaranya, mati jamnya. Maka kita harus tahu, kita pernah dijajah sama Belanda 350 tahun. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Ini kembali ke masalah muhasabah. Kalau kita hitung-hitung, ini suara bener nggak? Kalau kita lihat kayaknya daripada maborot suaranya diilangin, kemudian azan itu komat itu ya melihat kondisi. Kalau mamai tadi sudah kumpul semua jemaahnya, nggak perlu nunggu, Waktu ente. Jamaah analis udah pada berdiri semua. Yang duduk, zen duduk. Yang nggak tahu yang di belakang pada <laughs> berdiri semua. Maka imamnya paling tidak mengetahui kalau memang kondisinya sudah kumpul, ya komat. Nggak ada masalah. Baik, tadi kita bicara bahwa saya muhasabah itu ada yang sebelum berbuat, ada yang sesudah berbuat. Sebelum kita beramal, kita tanya nih. Kira-kira anak amalkan ini, lillahi ta'ala, ada manfaatnya, apa nggak ada manfaatnya. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu kecuali kita udah timbang-timbang. Seperti pedagang. Pedagang tuh sebelum masuk ke sebuah perniagaan dia akan berpikir, ini kira-kira menguntungkan tidak? Kalau dia lihat, kayaknya persentasi keuntungannya rendah. Enggak lah, anak mau cari yang lain. Begitu pula dalam amal kita. Kita kalau mau berbuat sesuatu, kita mikir, Ana dapat faedah enggak dari amal ini? Jangan-jangan niat Ana enggak benar. Jangan-jangan pekerjaan ini berbahaya untuk agama kita, buat diri kita. Maka tatkala itu kita sudah meninggalkan sebelum beramal. Itu lebih mudah, seperti orang yang ngomong. Maka yang dikatakan lisannya orang yang akil, lisanul akili khalfa qalb qalbi, walisanul jahili amama qalbi. Lisannya orang yang akil itu dibaliknya kalbunya. Jadi mikir dulu kalau udah oh manfaat insya Allah, baru dia ngomong. Tapi kalau orang yang nggak pinter, dia itu ngomong setelah ngomong, kayaknya nggak benar tadi anak ngomong. Ini kenapa nggak mikir dulu? Kalau udah kelepasan itu udah susah. Seperti contohnya kalimat tolak orang yang baru nikah, bukan yang baru nikah, yang nikah lah. Kalau bisa lafaz tolak itu dihapuskan dari kamus kehidupan dia. Dijelit. Sehingga lafaz itu nggak akan muncul ketika dia marah, ketika apa nggak akan muncul. Kapan didatangkan kalimat itu? Ya ketika dia mikir. Kayaknya anak memang harus cerai. Kayaknya nih, kayaknya nggak mungkin dilanjutkan. Dia mikir, ah bismillah. Kata itu diambil lagi. Dikeluarkan katakan, salah. Begitu pula para jamaah dalam semua tindakan kita. Khususnya kita dalam ungkapan-ungkapan kita kita mikir. Baik, yang sesudah beramal, kata Imam Ibn Qayyim mengatakan yang setelah amal itu ada tiga modelnya. Yaitu menghisap dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ana ini ketaatan Ana sudah sampai tingkat mana? Tetap ini butuh ilmu, kita tahu oh ini ternyata dapat pahala. Umpamanya sholat ya, Ana ini umur 50 tahun, gak pernah soli di masjid kita orang. Kecuali Jumatan, nih hisan. Iya ya. Ana kalau ke pasar tiap hari gak ada masalah. Tapi ke rumah Allah jarang. Padahal kita tahu langkah-langkah ke rumah Allah itu dicatat itu. Tapi kenapa anak males? Tapi ke pasar nggak usah diiming-imingin pahala, datang ke pasar. Nggak ada. Apa ada iming-iming pahala? Yang berangkat ke pasar, satu langkah diangkat derajatnya, dihapusnya Nggak ada. Tapi orang ke pasar. Tapi ke masjid, mikir dia. Mungkin sebagian sampai sholat istikharah. Anak soli di masjid apa enggak ya? Katanya sama Ustaz suruh isi muhasabah. <laughs> Baik, kemudian yang kedua setelah amal itu muhasabah tentang dosa. Yang besar, yang kecil kita habis berbuat dosa tadi kita sebutkan an-nafsil lawamah. Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ini kita hisap dosa yang kita lakukan. Kembali lagi yang ini butuh ilmu. Yang setelah amal ini kayak model ada orang kerjanya tiap hari ngerumpi tiap hari. Tiap hari dia tuh nonton acara apa? Check and recheck. Apa lagi? gosip. Terus apa jemaah? Antum pura-pura nggak tahu nggak usah anak nggak tahu. Ah, <laughs> ya, ya, antum. Itu subhanallah ada orang yang kalau nggak ngelihat itu Allah kata dia gimana? pulang nih akhirnya cerai nggak nih? Kata dia, ya, ya, tonton. Dan ibu-ibu masya Allah kalau sudah nonton itu anaknya sono sono sono. <laughs> sono, sono. Ah, itu suruh sono sono. Kita setahun ini dosa cuma. Ustaz benar dosa. Iya, dosa kalau mereka itu tidak suka aibnya diumbar. Tapi kalau ada orang yang suka aibnya diumbar, ya nggak dosa. Memang dia yang suka aibnya diumbar. Kan rasulullah SAW mengatakan tentang riba, zikruka akhoka dimayakroh Engkau menyebutkan tentang sesuatu di diri saudaramu yang dia nggak suka. Tapi ada orang-orang yang memang cari sensasi. Dia memang ingin dilihat orang. Yang kayak gini nggak dosa. Karena memang dia suka dengan hal itu. Maka kita bedakan hal itu. Maka dosa yang besar, yang kecil kita lakukan. Kita apa? Kita hisap diri kita. Ya. Tentang berbakti kepada orang tua. Tentang silaturahim. Ya. Kalau hubungan suami istri ini dilihat nih. kadang Kadangkala kita menyakiti hati istri kita. Kita nggak tahu. Kadangkala seorang istri Istri itu hati-hati ibu-ibu. Kalau dipanggil sama suaminya, sehari itu mikir. Tuh. Dipanggil sama suaminya, ada ibu-ibu kalau dipanggil sama suaminya mengatakan bentar. Sebentar. Kenapa harus sebentar? Padahal perintah Rasul SAW Alaihi Wasallam ketika mengatakan uh, tentang hak seorang suami, engkau harus taat sama perintahnya. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surga atau nerakamu. Maka ini demi kelangsungan rumah tangga. Kalau dipanggil sama suaminya lagi goreng ikan, matikan kompornya. Kalau dulu susah. Karena pakai tumang. Jadi gimana mau dimatikan Ustaz dipanggil suami? Susah dulu. Tapi kalau sekarang dipanggil suami, bismillah. Datang. Dan ingat suami ibu-ibu itu bayi besar. Sama kayak bayi dia. Anak sama sama teman Kita tuh kalau lagi ya minta sesuatu, kadang-kala kita tanya, mana kos kaki ya? Tanya. Si istri sibuk sama anak-anaknya, kita jadi iri. Kok itu ngurusin anak-anak, aku gak diurusin. Gitu ya. ya memang harus saja dengan hal-hal yang seperti ini itu. Kembali, jangan sampai dosa-dosa itu bertumpuk. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. وَلَمْ yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia ingat sama dosanya, dia istighfar, dia tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosanya kecuali Allah dan dia tidak terus-terusan melakukan dosa itu dalam kondisi dia sadar dia tahu hal itu. Itu hisab pentingnya kita menghisap setelah amal yang akan berakhir dengan istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Iya ya anak dosa. Akhirnya kita kalau dosa sama orang, kita akan berangkat sama fulan. Fulan walafu fulan. Anak tadi kayaknya ngomongnya kasar sama inti Anak minta maaf. Kapan itu terjadi? Kalau ada hisap. Kalau kita muhasabah. Kalau nggak ada kita merasa benar aja. Kemudian yang ketiga Ayuhasiba nafsahu ala amrin mubahin au mu'tad. Dia menghisap dirinya tentang mubah-mubah yang biasa dia lakukan. Ya kita banyak melakukan ngobrol umpamanya nih. Ngobrol dari habis sasar sampai maghrib. Coba tanya. Tadi anak ngobrol kira-kira dapat pahala apa enggak? Ngobrol tuh mubah. Kemudian kita lihat niat kita dengan yang mubah-mubah. Supaya dapat pahala. Orang tidur itu sesuatu yang mubah. Tapi bisa dapat pahala kalau niatnya. Ente kenapa tidur? Anak kepingin nanti malam nonton bola. Dia tidur niatnya nonton bola. Dapat pahala nggak? Nggak dapat. Tapi kalau dia tidur siang, kenapa dia tidur siang? Anak kepingin sholat malam nanti. Anak udah lama nggak sholat malam. Orang yang makan. Sufyan, atau Sufyan bin Uyayna. Pernah dia makan, Suatu hari sampai kekenyangan. Yang lihat, ya Allah. Nggak, nggak biasa ya mungkin karena enak makanan itu. Mubah makan itu jemaah. Oh makan silahkan. Ketika dia tahu dia kekenyangan, lalu dia sadar. Keledai itu, kalau dikenyangin biasanya, mau dikasih kerjaan yang berat. Malam ini aku mau sholat malam, nggak tidur. Dia menghisap dirinya. Itu makanan mubah, tapi gimana yang mubah dapat pahala. Dia niatkan untuk kebaikan. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Adapun waktu muhasabah, bebas kapan kita bermuhasabah. Bulan Syaban, ini bulan diangkatnya amal. Waktu bagus untuk kita muhasabah. Pagi pagi hari sebelum kita kerja, sore hari kita selesai kerja, kita bermuhasabah supaya kita tahu. Jangan sampai udah banyak dosanya, udah susah kita meninggalin itu dosa. Kita hisam, aduh kayaknya udah susah karena udah jadi kebiasaan. Model riba. Kita ada yang terjebak di riba, tapi udah lama, udah 10 tahun baru sadar nih. Gimana Ustaznya? Bisa nggak kira-kira anak ninggalin? Karena dia baru bermuhasabah sekarang. Ternyata benar ya riba ini menekan orang atau apa macam-macam. Maka ulama menjelaskan di awalin nahar, pagi hari. Kalau lihat aku akan kerja apa nih? Jadi kalau di pagi hari itu kita berpikir planning nih. Hari ini apa yang aku akan kerjakan? Aku nanti kepingin sholat duha jam 10 ya. Enggak anak mau izin, anak mau sholat duha. Kemudian nanti kobliyah, anak kepingin kobliyah itu enggak ditinggalin. Mbak Ba'diyah juga anak ingin. Kemudian nanti anak mau tidur siang. Nanti habis sasar anak kepingin baca zikir pagi sore. Terus anak kepingin baca Quran. Anak hari ini masa nggak baca Quran? Itu eh, planning ke depan. Lalu malam harinya kita mulai berpikir. Tadi apa yang Anda kerjakan? Sebelum tidur. Biasanya antum sebelum tidur hitung duit. Tadi fulan setor berapa fulan itu ya? Dia buka. Oh setor sekian. Terus fulan belum setor. Catat. Berapa jumlah fulus anak? Jangan duit doang ini. Kenapa? Ketika kau tidur, doamu itu bismikallahumma tua ya, Kau bakal mati nih. Kau belum tentu nanti bangun, paginya belum tentu. Maka yang harus kita hisap, ya untuk hari esok, bukan untuk masalah dunia kita. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Umar bin Khattab. radhiyallahu taala anhu. Kita lihat Umar yang menyuruh orang menghisap, ternyata dia juga menghisap dirinya. Pernah suatu hari ada seseorang hendak mengadukan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Dan Umar ketika itu sedang sibuk. Lalu Umar mengatakan, "Atatrukuna al-khalifah hina yakunu farighan hatta idza shukila bi amri muslimin ataitumuh." Kata Umar, "Ente ini ketika khalifah lagi enggak ada kerjaan, ente enggak datang. Pas lagi ada kerjaan ngurusin umat, kalian datang," kata dia. Akhirnya sama Umar tuh orang dipukul pakai pecut. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Setan lewat cari jalan lain. Subhan. Padahal Umar nggak kelihatan sama setan. Lalu orang itu pergi dalam kondisi dia sedih. Hanya Umar mikir, lo kayaknya anak bolimi itu orang. Lalu dia panggil Tuhan, panggil kan orang tadi yang sudah anak pukul, dikasih sama Umar, ini pecut, kau pukul aku. Ini muhasabah. Sebelum nanti di akhirat, di sini ini muhasabah. Ini kau ambil pukul. Kata Umar, ni kama tuka, Kau pukul aku sebagaimana aku memukulmu tadi. Kata orang ini, enggak, enggak Umar. Taraktu haqqi lillahi walaka. Aku biarkan hakku untuk Allah dan untukmu. Kata Umar bin Khattab, Imma antatrukahu lillahi faqat. Wa imma antakhudha haqqah. Kata Umar, kau hanya punya dua pilihan. Yang pertama, kau biarkan hakmu hanya untuk Allah saja. Atau kalau tidak, kau pukul aku. Kau ambil hak. Lalu kata orang ini, taraktuhu lillah. Wahai Umar, aku tinggalkan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai. Umar pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya dia sholat dua rakaat. Kemudian dia duduk. Dia mengatakan, Yabnal Khattab. Wahai anaknya Khattab. Kunta wadi'an farafa'akallah. Wahai Ibn Khattab, kau itu dulu rendahan. Orang yang rendah, kemudian Allah yang mengangkatmu. Wadhalan fahadakallah. Engkau dulu itu tersesat. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu wa dha'ifan fa'azzakallah. Engkau dulu itu lemah, kemudian Allah memuliakan engkau. Antum ingat surat Wadduha. Apa yang Allah katakan kepada nabinya? Itu salah satu bentuk muhasabah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahad. Wa wajadaka ailam Ini hisab. Supaya kita tahu kau itu siapa di dirimu. Maka Umar bin menghisap dirinya seperti itu. Wa khalifatan. Kemudian Allah menjadikan engkau sebagai khalifah. Ini rentetan hisap. Supaya orang tahu kau sekarang ada di posisimu itu melalui proses yang panjang. Kemudian Allah jadikan engkau khalifah. Fa'ata rajulun yasta'inu bika ala daf'i zulm tahu Datang orang kepadamu, dia mengadukan ada yang mendolimi dia, ternyata engkau dolimi dia. Dia ini mengadu tentang orang yang mendolimi, ternyata sama engkau malah kau dolimi dia. Mata kuluri rabbika gadan. Ida ataitahu. Apa yang akan kau katakan kepada Robmu besok kalau engkau berjumpa dengan kalau engkau mendatangi Allah, apa yang akan engkau katakan? Wa yuhasibu nafsahu hatta ashfaqan nas alaih. Terus dia sampai orang-orang kesian sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam kitab Manaqib Amir Mukmin Umar bin Khattab karya Ibnu Jauzi. Para jamaah, ketika Umar bin Khattab dia ditusuk di bawah pusarnya lagi sholat. Dia tidak berhenti menghisap dirinya ketika dia sadar, diletakkan kepalanya di pangkuannya anaknya, Abdullah bin Umar. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya bunayya, ba'hadi alal ard. Wahai ananda, letakkan pipiku ini di tanah. Kata anaknya, ya abata, nggak ada bedanya tanah dengan pahaku. Apa kata Umar? La ummalak. Gak punya ibu kau. Ba'khadhi 'alal ard, letakkan pipiku di tanah. La'allallah ayyarhabani. Mudah-mudahan Allah merahmati aku. Begitu Umar bin Khattab menghisap dirinya. Sampai dia pernah menghisap dirinya, dia takut kalau nanti ada baglah campuran keledai sama sama kuda atau himar atau keledai yang tersungkur masuk di lubang di jalannya Lalu aku takut ditanya sama Allah, lima lam tusawilahu tariq. Kenapa jalannya kok kau luruskan jalannya dia itu? Kenapa kau tidak ratakan jalannya? Bagaimana Umar menghisap dirinya? Dan para pemimpin harus lebih dahsyat menghisap diri. Orang-orang yang menjadi atasannya. Dia lihat karena banyak yang di bawah dia. Ma'asyil ikhwar rahimakumullah. Ibnu Sammah. Pernah suatu hari dia lagi duduk, dia menghisap dirinya. Dia melihat umurku berapa. Dia hitung ternyata umurnya 60 tahun. Dia hitung hari-harinya. Ternyata jumlah harinya itu wahidun wa ishruna alfan wa khumsumia. 21.500 jumlah hari. Lalu dia berteriak, Ya wailata Wahai celakanya diriku ini. Al Qal Malik. Aku bertemu dengan Allah Malik Yaumiddin. Allah itu. Biwahidin wa ishrina al dam. Dengan 21 ribu dosa. Kalau tiap hari berbuat dosa satu. Lihat bagaimana mereka menghisap. Dia mungkin ingat Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga melakukan berapa dosa dia? Satu dosa. Apa mungkin kita balik masuk surga dengan puluhan dosa yang kita bawa? Tinggal satu, rahmat Allah dan maghfirahnya. Kata Ibnu Sama gimana aku berjumpa dengan Allah bawa 21 ribu dosa? Bagaimana? Fakaifa wa fi kulli yaumin ashratu alaf dam. Bagaimana kalau setiap hari 10 ribu dosa yang Lalu dikatakan dia tersungkur dalam kondisi mati. Masyal ikhwah rahimakumullah. Semoga semoga kita bisa menyempatkan diri kita. Sebelum masuk Ramadan ya. Kita menghisap diri kita. Di bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Antum ketika tidur itu baca doa. Dalam hadis Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita madja'aka." Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau engkau datengin tempat tidurmu itu, Fatawadda wudu'aka lissalah. Hendaklah engkau wudu seperti hendak sholat. Tumattaji' ala syiqikal aiman. Kemudian engkau berbaringlah di samping kananmu. Rebahan di samping kananmu. Thumma hul. Lalu katakan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wawajjahtu wajhi ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan dirimu kepadamu. Aku hadapkan wajahmu kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwatu amri ilaik. Semua urusanku aku serahkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dalam kondisi aku berharap dan cemas kepadamu. Ya la malja wala manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Dan tidak ada tempat untuk berlindung darimu kecuali kepadamu. Mau lari kemana? Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Fa in mitta min laylatika. Kalau engkau mati malam hari itu ini bara' bin Azib. Kalau engkau mati pada hari itu wahai bara' fa anta 'alal fitrah engkau berada di atas fitrah. Wa in asbahta asbahta khairan. Kalau engkau masih hidup, engkau hidup dalam kondisi penuh kebaikan. Waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi. Jadikan itu akhir yang kau katakan sebelum tidur. Maka jemaah, kita lihat semua urusan kita serahkan kepada Allah. Ya dosa-dosa kita, kita tahu nggak akan bisa kita melarikan diri kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mana pertanyaan-pertanyaan? Yang tadi anak kasih kamu. Isya jam berapa jam? Hah? Baik. Kita sampai Isya berarti? InsyaAllah. Hah? Oh, enggak. Azan dulu sambung lagi. Azan langsung komat nanti. Maaf Ustaz, Anda bertanya kenapa sekarang banyak negara muslim yang berperang. Berperang terus. Dan Romawi akan berkoalisi dengan muslim untuk berperang dengan siapa? Dengan siapa? Wallahu alam. Tapi dengan musuh bersama mereka. Apakah itu komunis? Karena orang-orang Romawi, orang-orang Nasoro, mereka tetap menolak komunisme. Nanti pada akhir zaman, umat Islam disebutkan akan berkoalisi dengan orang-orang Romawi untuk musuh bersama mereka. Setelah musuh bersamanya hilang, baru nih Romawi dan Muslim perang. Dan setelah itu ya muncul Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu tanda-tanda kiamat termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah besar Ada Adapun kalau bertanya kenapa sekarang ini banyak negara muslim yang berperang, antum jangan berpikir negara. Kita di Indonesia Kenapa banyak yang tidak? Nggak akur. Para jemaah, kita bersedih melihat saudara-saudara kita dibantai, dibunuh. Tapi tentunya apa yang terjadi itu bima kasabat aidin nas. Karena kelakuan kita sendiri. Maka tidak ada yang perlu disalahkan. Kitanya gimana? Apa yang perlu kita lakukan? Memperbaiki diri. Tadi kita bermuhasabah bagaimana kita bisa jadi lebih baik ya. Apa sih yang sudah kita lakukan? Barakallahu fikum. Ustaz, gimana amalan biar cepat ketemu dengan jodoh kita? Ana izin minum dulu, ya. Iya. Amalan minta jodoh tuh antum banyak-banyakin doanya. khususin waktu-waktu yang mustajab sepertiga malam akhir. Karena sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia kata Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta? Aku akan kasih. Ya kau minta. Kemudian usaha. Apa usaha orang kepingin ketemu jodoh? Cari jodohnya. Ini Wallahu alam yang bertanya ini perempuan atau lelaki wallahu alam bisawab. Tapi memang kalau perempuan itu kan dia menanti jemaah. Dulu menanti. Sekarang nyari juga sekarang. Alhamdulillah Kita lihat pergaulan bebas ini perempuan-perempuan pada cari. Bahkan dia menawarkan dirinya. Maka untuk yang wanita. Walinya bertanggung jawab. Orang tuanya. Ketika dia lihat anaknya sudah sampai ke umur yang seharusnya menikah. Dia carikan pasangan hidup dia. Dia carikan orang-orang yang soleh. Dia tawarkan, nggak apa-apa. Mamanya datang ke rumah sohibnya, ini punya anak. Anak punya anak rejal. Eh, mungkin mau zuat sama anak punya anak. Maka nggak masalah yang seperti itu. Jangan malu orang tua. Jangan malu. Kemudian terus doa. Kita jangan pesimis. Ada orang yang dia berpikir, Ustaz, umur anak ini ada perempuan, umurnya sudah 55 tahun, belum nikah. Akhirnya nikah juga jamaah. Nikah dia. Dan hamil. Antum bisa bayangin. Apa ada yang sulit buat Allah Jalla Jalal? Gak ada. Kita pokoknya udah doa dan usaha. Usaha yang sesuai ya. Antum banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Banyak baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, apalah bacaan-bacaan yang kita bisa baca. Kemudian istighfar. Istighfar itu amalan yang penting. Karena Allah mengatakan di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Nih kalau kalian beristighfar, Allah akan kasih kalian harta dan anak-anak. Jadi kalau kita banyak istighfar, kita belum punya jodoh, gimana kita mau dikasih anak sama Allah? Ya dikasih jodoh dulu tentunya. Maka itu banyak-banyak istighfar. Bagaimana kiat kita dalam menghidupkan semangat jihad pada masa sekarang ini? Yang mana kita tidak selalu atau tidak berada dalam kondisi perang dengan kaum kafir. Para jamaah, jihad. Yang pertama buat kita adalah jihad memerangi diri kita. Gimana kita akan memerangi musuh kalau kita belum bisa memerangi diri kita. Bohong itu. Kayak tadi umamanya kita masih ya sholat, masih bolong-bolong. Ya. Anak kepingin jihad. Kenapa? Capek anak sholat. Sholat ini asal Jihad mati kan masuk surga. Dia iya, orang yang kepingin putus asa dia hidup itu. Anak udah susah Ustaz. Kata dia. asal jihad masuk surga. Nggak seperti itu. Kita tuh ada yang harus kita kerjakan. Maka kalau untuk mengobarkan semangat jihad, yang pertama kita nuntut ilmu. Supaya jihadnya nggak salah kaprah. Supaya jangan sampai antum nanti tahu-tahu pasang bom di sini. Ini kemana? Jihad visabilillah. Masuk ke kafe, dia bom. Dengan harapan masuk surga. Enak sekali masuk surga. Dengan kayak gitu masuk surga atau dengan tembak-tembak orang. Hati-hati. Masuk surga itu berat. Jemaah. Memang tingkat yang tertinggi dari amalan itu adalah wazir watu sana mihi jihad. Puncak dari amalan seorang muslim itu jihad. Fisabilillah. Tapi ada waktunya, ada syaratnya, ada caranya. Itu yang perlu kita pelajari. Dan biasanya yang ikut jihad-jihad seperti ini, kadang kala sama sekali nggak punya ilmu. Ana masih ingat tatkala ana SD. Afan bukan SD. Di pondok dulu. Lulus SD ke pondok. Itu ada tukang rekrut. Rekrutmen. Dia itu mendekati beberapa siswa. Dan salah satu yang dia deketin anak. Dia nawarkan ke anak untuk berangkat ke Afghanistan. Ke Pakistan. Untuk jihad. Macam-macam dia. Anak masih kecil waktu itu. Saya eh, ngomong, aduh, kata dia enggak, kata dia enggak mau. Tapi ada rekrutmen. Orang yang tidak ngerti, dia seperti dicuci otaknya, langsung dia berangkat. Tanpa izin orang tua, orang tuanya apa, subhanallah. Di masa Rasulullah SAW ada sahabat mau ada Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pemimpin perangnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ditanya, orang tua itu masih ada? Ada. Pulang, Fafihima fajahid. Kau kan mau jihad. Kau berjuang, berjihadlah kau di rumahmu. Berbakti kepada orang tua. Itu bernilai jihad. Maka para jamaah yang perlu kita lakukan, mempersiapkan sejak sekarang. Seorang muslim harus senantiasa siap. Dan persiapan yang pertama, iman. Dia siapkan. Ketika panggilan jihad datang dan akan datang. Kita sudah dalam kondisi siap. هذا والله أعلم الصواب Ustaz, kitab apa saja yang sekiranya Ustaz rekomendasikan untuk mempelajari sirah Nabi, sirah sahabat, dan sirah tabiut tabi'in? Kalau sirah Nabi banyak ya. Kitab tentang kitab-kitab tentang sirah Nabi. Tapi yang gabung jadi satu tuh sirah Nabi, sirah sahabat, dan sirah para tabi'in. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Itu seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah. karya Ibnu Katsir atau kitabnya Az-Zahabi Siar A'lam An-Nubala tapi kalau yang terpisah-pisah ya ada kitab umpamanya Sirah Nabawiyah punyanya Mahdi Rizqullah itu bagus ada mungkin Ar-Rahiqul Maktum yang juga bagus untuk Sirah Nabawiyah ada pun tentang sahabat ada kitabnya Ibnu Hajar Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ada kitabnya Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab. Fima lil ashab atau seperti itu kitabnya. Adapun kalau kitab tabi'in. Apa kitab yang khusus tentang tabi'in? Wallahu alam. Ustadz, di mana orang tua Nabi Muhammad SAW Mohon penjelasannya. Nah, antum pelajari. Antum baca tuh kitab-kitab. Jadi kadangkala ada orang yang memang kepingin tahu pendapatnya Ustadz ini di mana orang tua Nabi Muhammad SAW. Para jamaah antum melihat kita itu tidak mengetahui tentang orang tua Rasul SAW kecuali Nabi menjelaskan kepada kita. Itu tentang sesuatu yang gaib. Di mana orang tua Rasul SAW. Terus kau bertanya ini, apa maksudnya? Apakah kalau orang tua Nabi di surga umpamanya. Dan kita harapkan itu, kita ingin hal itu. Lalu engkau akan mendoakan buat orang tua Nabi Muhammad SAW. Atau sebaliknya. Kalau memang orang tua Nabi ternyata tidak di surga. Apa yang, kau dapat ilmu apa sih? Maka para jamaah kalau bertanya, tanyalah sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya malah menimbulkan polemik, ribut. Kalau kita lihat memang para ulama terjadi khilaf. Apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau di surga? Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Nawawi. Sudah mengkaji hal itu. Alimah imam Suyuti berpendapat mereka di surga. alimah imam berpendapat hadisnya jelas mereka di neraka. Itu sudah dibahas oleh ulama. Dan kita apa maksudnya bertanya seperti ini? Maka kadangkala ada orang-orang yang salah niat datang kajian. Kemudian dia menanyakan, anak mau tanya nih Ustaz nih, sama siapa? Para jamaah Bapaknya Nabi Ibrahim di mana? Di neraka. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh di mana? Di neraka. Anaknya Nabi Nuh di mana? Maka wallahu alam. Kalau kita bicara secara ilmu udah dibahas oleh para ulama masalah itu, tapi yang kita sebagai seorang muslim udahlah antum mau kalau Abah antum dibicarakan. Bapak antum tuh, bapak inti mati kafir kan? Neraka tuh bapak inti. Mau antum jangan kayak gitu. Walaupun kita tahu umpamanya, kita nggak mau. Dan kita menyakitin hati dia sebenarnya sama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur Khansa. Khansa itu menangisi uh, keluarganya yang mati dalam kondisi kafir, mereka berjuang berjuang ya. Mereka Ya, ketika masih masa jahiliyah, Umar pernah menegurnya, engkau menangisi mereka. Padahal mereka itu ashabun nar. Mereka itu penghuni-penghuni neraka. Kata Khansa, iya. Anak sekarang menangisi mereka karena anak kesian mereka jadi penghuni neraka. Maka para jemaah pembahasan tentang orang tua Rasulullah SAW tidak perlu dibahas. Antum belajar tuh sholat antum udah bener apa belum? Antum tahu nggak sama anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum berapa kali selawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentang tauhid, tentang keimanan. Itu yang dipelajari dan itu yang ditanyakan. Antum ajak nulis di sini SAW. Dikatakan orang yang pertama kali nulis sol'am. Bahasa Arabnya SAW itu sol'am. Itu langsung buntung banget. Karena dia tidak bersolawat kepada Rasul Wasallam. Kalau dia mengatakan, anak cinta sama Rasulullah SAW. Kedda. Orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika dia tulis nama Muhammad, dia akan tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan dia dapat di timbangan kebaikan dia. Kenapa yang lainnya tidak dia singkat? Bismillah, Ustadz nggak disingkat, Di mana nggak disingkat, orang nggak disingkat, tua nggak disingkat, nabi nggak disingkat, mohon nggak disingkat, penjelasan tidak dia singkat. Sampai doa buat Rasul SAW singkat. esawi, Maka jemaah. Bahwa kita sebagai tulabul ilm. Antum akan dihisap tentang pertanyaan ini. Yang nulis ini akan dapat nanti hisap. Betul cuma, Hati-hati. Ustadz mau tanya, tadi dikatakan kiamat akan terjadi secara tiba-tiba dan semua orang akan terkejut. Lalu apakah dengan munculnya Dajjal manusia tidak sadar juga? Nggak sadar. Bahkan ada yang beriman dengan Dajjal. Dajjal datang, mereka beriman. Karena Dajjal mengatakan, Ana Rabbukum, aku Tuhan kalian. Dan sebagian akhirnya beriman dengan Dajjal. Orang Islam ya kita katakan. Muslim nih. Murtad beriman sama Dajjal. Maka jamaah, fitnah yang terbesar itu nanti dajjal. Rasulullah SAW, semua Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Semua memperingatkan tentang Dajjal. Karena fitnahnya terlalu besar. Kita ajak sama orang sakti. Orang sakti. Masya Allah. Ini waliullah nih. Ya kita kayak gitu kan. Ini orang Masya Allah naik ke atas bisa langsung turun. Bagaimana dengan Dajjal yang ditampakkan bisa menghidupkan dan mematikan. Kita ngelihat orang, ini orang rambutnya kalau kena angin tuh ada percikan api. Masya Allah. Waliullah. Lalu kita taat sama dia apa? Bagaimana dengan Dajjal yang dia bisa mengeluarkan harta karun dari bumi. Dikeluarkan. Kemudian dia bawa surga sama neraka. Dia bawa api yang berkobar. Dan dia membawa taman-taman yang indah. Hati-hati jamaah. Tentang Dajjal itu ya. Maka doalah sebelum salam itu. Yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Belum azan, oh, udah waktunya sholat. Hah? Berapa? Tinggal satu menit jamaah. Afonnya ini sebagian pertanyaan tidak anda jawab karena memang waktunya mudah-mudahan lain waktu antum bisa tanyakan kepada ustad-ustad yang lainnya. Uh, masjid kita kelihatannya sempit karena antum banyak. Ya tuh tandanya ya. Ustaznya suruh berhenti kalau gitu, udah mau azan. Ya kita doakan mudah-mudahan Masjid Imam Syafi'i ini jamaah bisa lebih besar lagi. Sehingga bisa menampung jamaah yang lebih banyak. Dan harapan Ana, Antum setelah kajian ini bisa menghadiri kajian-kajian rutin. Karena kajian seperti ini hanya kajian ya motivasi lah. Kita semangat, tapi yang akan menjadi penjaga untuk keimanan kita itu yang rutin. Kita datang kajian, kita datang ke rumah Allah. Sehingga kita semakin ngerti dengan agama Allah ini. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.